Kita berdoa semoga majlis yang kita duduk padanya merupakan majlis yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan turun rahmah dari Allah Subhanahu wa taala dan dikelilingi para malaikatnya semoga Allah memasukkan majlis kita majlis yang demikian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah pada sore hari ini Pemusta'inan billah dengan memohon pertolongan kepada Allah kita akan melanjutkan apa yang tengah kita kaji dari kitab Al-Usul Sittah Usul Sittah enam perkara pokok prinsip yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dari usul-usul agama Islam. Nah, barang siapa yang dia nah, mendapati atau melakukan kecacatan dalam usul-usul yang disebutkan oleh muallif dari enam usul ini sebagiannya bisa jatuh ke dalam kekufuran sebagiannya bisa jatuh ke dalam kebid'ahan wahia kabira setelah pada pertemuan sebelumnya yang kami ingat Nah, selesai kita dari pembahasan al-aslu salis. Usul yang ketiga. Sehingga tersisa dari kita dari kitab ini tiga usul lagi. Maka sebelum masuk kepada al-aslu rabi' usul yang keempat. Nah, kita mudhakar sebentar mengingat-ingat murojaah Nah, apa saja tiga usul tiga prinsip yang disebutkan muallif rahimahullah yang merupakan prinsip-prinsip yang penting dalam di dalam agama Islam. Yang pertama apa? Naam, penjelasan tentang tauhid dan lawannya yaitu apa? Asyirku. Naam, yang kedua. Hmm? Tentang Naam, tentang Nah, perintah untuk perintah untuk bersatu dan larangan dari berpecah belah di dalam menjalankan dinul Islam. Yang ketiga yang terakhir kita bahas. Nah, barakallahu fikum itu termasuk perkara yang menyempurnakan al-ijtima' alal haq adalah as-sam'u wa ta'ah. Nah, li wali amr muslim. Taat mendengar dan taat kepada pemerintah yang muslim. Nah, tiga prinsip ini telah kita bahas alhamdulillah. Pada sore hari ini kita akan masuk kepada al-asl rabi'. Usul yang keempat, qala al-muallif rahimahullah al-asl rabi'. Usul yang keempat بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للآم البليد ثم صار هذا أقرب الأشياء وصار العلم والفقه من البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على خلقه ومدحه لا يتفوه إلا زنديق أو مجنون وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه ونهي عنه هو الفقيه العالم Namu huwal faqih al-alim. Demikian kata mu'alif rahimahullah. Beliau menyebutkan usul yang keempat bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Usul keempat ini nah menerangkan penjelasan tentang ilmu dan ulama wal fiqh wal fuqaha. Yani tentang Naam hakikat ilmu yang memiliki kedudukan yang mulia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala juga penjelasan tentang ahlul ilm, para ulama, hamalatul ilm, para pembawa ilmu tersebut. Dan kedudukan tinggi yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi mereka. Siapakah mereka? Apakah yang dimaksud dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kedudukan yang mulia bagi ilmu tersebut? Demikian pula siapakah para pembawa ilmu tadi, yakni para ulama. Juga penjelasan tentang orang yang menyerupai para ulama padahal hakikatnya bukan para ulama. Usul keempat berkisar tentang ini. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Sebagaimana Syekh Saleh Fauzan Hafidahullah beliau mengatakan hadza aslun azim. Ini adalah prinsip yang agung yang harus diketahui, dipahami kaum muslimin. Kaum muslimin harus memahami apakah yang dimaksud dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya dalam kedudukan yang mulia. Demikian pula ahli ilmu itu siapa? Karena kalau tidak mengetahui akan salah dalam memaknai yang dimaksud dengan ilmu demikian pula salah dalam menetapkan siapakah para ulama. Dampaknya sangat besar. Kalau kita salah memaknai ilmu, demikian pula salah dalam menetapkan siapakah para ulama, Hal ini bisa berdampak menyesatkan kepada umat. Padahal ilmu dan ahlul ilm yakni para ulama di dalam Al-Qur'an juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar dijelaskan kedudukan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ilmu itu sebagai cahaya. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala nur cahaya wa kitabun mubin. Sebagian ahli tafsir menjelaskan nur dalam ayat tersebut adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang lainnya huwa al-Qur'an. Dan tentunya yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu ilmu. Nah, maka ilmu itu bagaikan apa? Cahaya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang mau mengikuti nya Allah berikan petunjuk kepada subulus salam. Jalan as-salam, as-salam huwa Allah. Kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan ilmu tadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu tadi yang ada pada Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhrijuhu minal dhulumati ila nur. Allah akan mengeluarkan mereka orang-orang yang mengikuti kerinduan Allah Orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang ada pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Dari gelapnya kekufuran kepada cahaya tauhid wal iman. Dari gelapnya maksiat kepada cahaya at-ta'ah dengan sebab ilmu tadi. Masyurul muslimin rahimahun rahimakumullah Demikian Allah permisankan ilmu sebagai cahaya Dalam hadis Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Mathalu ma ba'athanillahu Permisalan yang aku diutus dengannya Minal huda wal ilmi berupa al-huda dan ilmu kamathali ghaith asaba ardhan Permisalannya kata Rasulullah ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti air hujan yang jatuh ke tanah, ke bumi. Hujan yang bermanfaat. Sekarang musim kemarau, ya. Bagaimana mungkin di beberapa daerah ketika sudah kehabisan air benar-benar mereka merasakan repotnya hidup tanpa air sampai berebut sampai kami mendengar ada yang apa berkelahi mengeluarkan golok dan sebagainya karena apa air ini menunjukkan air betapa pentingnya fungsi air untuk kehidupan kita Nah ilmu tersebut diibaratkan Rasul seperti air. Khwanifidin rahimana rahimakumullah. Mulianya ilmu. Namun apakah yang dimaksud dengan ilmu tersebut? Apakah semua yang dinisbatkan kepada ilmu menempati kedudukan tadi? Sebagai cahaya sebagai air seperti kedudukan air bagi manusia. Apakah demikian? Tidak. Yang dimaksud dengan ilmu yang kedudukannya mulia di sisi Allah bagaikan cahaya dan bagaikan air bagi kehidupan. Tidak lain adalah ilmu asy-syar'i, ilmu syariat. Yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa huwa bayanul murad bil ilmi. Yani usul ini adalah penjelasan apakah yang dimaksud dengan ilmu. Wa huwa anna al-ilma huwa al-ilmu syar'i al-mabni ala kitabillah wa sunnati rasulihi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan ilmu ini, yang kedudukannya mulia adalah ilmu ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada huwal ilmu nafi' Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang mutlak pujian padanya dari semua sisi adalah ilmu ini, ilmu syar'i. I. Kata Syekh Saleh Fauzan, "Amma ulumu dunia, adapun ilmu yang sifatnya duniawiyah. Seperti minal hirf, wa sinaat, wa ghairi dhalik. Ilmu tentang naam keahlian, ilmu tentang bagaimana memproduksi, ilmu tentang atib, naam kesehatan. Semua ilmu-ilmu duniawiyah ini Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, "Hadhihi la yutlaqu 'alaiha al-ilmu biduni qairin." Semua ilmu-ilmu dunia tidaklah diterapkan digunakan padanya sebutan ilmu tanpa adanya qaid, tanpa adanya pembandatan, adanya batasan atau penjelasan setelah kata tadi. Jadi maksudnya kalau kita dapatkan lafad al-ilmu saja maka yang dimaksud yang mutlak secara ini adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu dunia disebutkan di padanya nama ilmu namun ditambahkan di belakangnya. Ada kaidnya. Misalnya ilmu handasah, ilmu tib, nam ilmu sinaan. Ya, ilmu kalau bahasa Indonesia ilmu pengetahuan alam kan gitu. Ilmu pengetahuan sosial ilmu kedokteran. Diterapkan nama ilmu tapi menggunakan apa? Di belakangnya ada apa? Ada penjelasannya, ada kaidnya. Ini ilmu-ilmu dunia. Adapun kalau kita mendapatkan dalam lafad-lafad Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah, lafad al-ilmu atau ilmu saja yang dimaksud ilmu apa? Ilmu syariat. Seperti dalam hadis Rasulullah saw tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Tolabul ilmi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Perhatikan lafaz ini, tolabul ilmi. Kata ilmu di sini ada kaidnya, ada penjelasan di belakang atau tidak? Ada tidak? Berarti ini maksud apa? Ilmu syar'i. Namun terkadang hadis ini kurang tepat digunakan kemudian apa? dalam mentasji, mendorong supaya mempelajari ilmu-ilmu dunia, digunakan hadis ini kan begitu ya. Ditambah lagi dengan yang dinisbatkan kepada hadis padahal bukan. Utlubul ilma walau ha, fisin kan gitu ya. Tentu ilmu walaupun di negeri Cina katanya. Ini bukan hadis. Nah, ini yang kita tahu dulu. Nah, ini sering digunakan untuk mendorong kita dalam mempelajari ilmu-ilmu duniawi ya, kan begitu. Padahal yang dimaksud dalam al-ilmu dalam lafaz tersebut karena tanpa kaid tanpa penjelasan di belakangnya yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Naam, ikhwani fi din rahimakumullah. Maka kata Syekh, fa qila al-ilmu kalau dikatakan al-ilmu, kata ilmu saja. Walladhi fihi al-fadlu yang pada terdapat keutamaan. Fa innal murada bihi al-ilmu syar'i, maka sesungguhnya yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu al-hirf was sinaat wal mihan, fahadihi ulumun mubahatun la yutlaqu 'alaiha ismul ilmu biduni qaidin. Adapun ilmu tadi ilmu yang sifatnya mubah, pada asalnya mubah namun dalam keadaan tertentu terkadang bisa menjadi fardu kifayah. Naam sebagian ulama mengatakan demikian. Naam, namun demikian asal hukum termasuk urusan dunia mubahah tidaklah digunakan ilmu padanya melainkan pas, harus ada apa? kaidnya, ada pembatasnya, ada penjelasnya di belakangnya. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah wal akhawat. Naam. Adapun ilmu syar'i Beliau mengatakan Adapun ilmu syar'i itu Benar-benar Ilmu yang Semuanya terpuji Dan Ilmu syar'i Yang dibangun di atas Al-Quran Was Sunnah Tidak ada kebatilan padanya Benar-benar secara mutlak Naam yumdah terpuji. ada pun ulumu dunia kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ilmu dunia itu memiliki dua sisi. Kalau digunakan untuk perkara-perkara baik untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah untuk membantu dakwah maka dan yang semisalnya maka ilmu dunia tadi menjadi apa? Baik. Tetapi satu sisi kalau ilmu dunia tadi digunakan untuk kejelekan maka menjadi apa? Jelek, memiliki dua sisi kalau ilmu dunia. Nah, contohnya ilmu tentang naam komputer. Ya. Kalau kita gunakan untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan dakwah dan sebagainya menjadi baik bermanfaat. Namun kalau digunakan seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, nah, menjebol rekening orang melalui enam keahlian mereka dalam bab ini, tentu itu menjadi jelek. Ini ilmu duniawi. Adapun ilmu agama secara mutlak terpuji ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpuji semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat ke-42, "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tanzilun min hakimin hamid." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La ya'tihil batil." Tidaklah kebatilan itu bisa datang kepada Al-Qur'an dari ilmu al-haq, ilmu syar'i dari depannya, tidak pura dari belakangnya benar-benar itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala Hakimin Hamid yang Maha Hakim dan Maha terpuji. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, nah, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu syar'i padanya, alim minal ulama atau kalangan para ulama mereka mendapati menempati kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." 6 Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang utul ilma diberikan ilmu. Sekali lagi tadi, dalam ayat ini kalau kita perhatikan terdapat lafaz al-ilm, utul ilma. Ada koinnya di belakang tidak? Berarti ini maksud ilmu apa? Syar'i. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah berikan ilmu. yakni orang-orang beriman akan ditinggikan derajatnya dibanding orang, -orang tidak beriman dan orang-orang yang dari kalangan orang-orang beriman yang diberikan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya melebihi orang-orang beriman yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya dengan sebab ilmu syar'i seseorang akan menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Syahidallah sungguh Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para malaikat Allah bersaksi demikian bersaksi annahu anna la, la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah juga kata Allah Subhanahu wa taala wa ulul ilmi dan orang-orang yang diberikan apa ilmu Para ulama menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menggandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian malaikat bahkan dengan persaksian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia namun kenapa persaksian yang menjadi digandengkan dengan persaksian malaikat, bahkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu syar'i yang Allah berikan padanya. Sebagian ulama mengatakan kalau Allah tidak ada dalil-dalil lain yang menunjukkan keutamaan atas ilmu dan ahlul ilm, melainkan ayat ini saja sudah cukup. Nah, karena orang-orang yang berilmu tadi benar-benar diangkat kedudukannya Allah Subhanahu wa taala sehingga persaksiannya pun digandengkan dengan persaksian malaikat dan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. muslimin rahiman wa rahimakumullah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang Allah berikan ilmu syar'i adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Innama warrasul ilma. Sesungguhnya para nabi itu hanyalah mewariskan ilmu. Sekali lagi, dalam lafaz dari sini terdapat lafaz al-ilmu saja. Nam wa al anbiya Rasul ilma. Wa innama Rasul ilma. Sesungguhnya para anbiya tadi mewariskan al-ilmu tanpa ada qaid. Maka yang dimaksud ilmu apa? Ilmu syar'i. Lalu kata Rasulullah SAW, "Faman akhadahu faqad akhada bihadin wafir." Barang siapa yang telah mengambil ilmu tadi sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Maka walaupun kita sekarang berada di abad yang keberapa dari Hijriah? abad ke-15 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun berapa Hijriah? 6 awal 11 Hijriah. Beliau wafat. Sudah seribu tahun, seribu sekian ratus tahun berlalu. Namun barang siapa yang di waktu ini dia berusaha mempelajari ilmu syar'i, berusaha untuk mendapatkannya dengan jalan yang baik, maka dia mewarisi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyurul muslimin rahimana rahimakumullah oleh karena itu jangan disia-siakan Wabil khusus kepada para tolabah Para penuntut ilmu Ilmu syar'i yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan yang dicari ya setiap harinya dipelajari jangan disia-siakan karena ilmu ini adalah nur cahaya Nah, dan orang-orang yang Allah berikan padanya akan Allah angkat derajatnya ketika mereka mengamalkan ilmu tersebut. Ketika ilmunya tadi membuatnya khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajat orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama Sesungguhnya hanyalah yang merasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama Ikhwani fidin rahiman wa rahimakumullah Jangan sampai ilmu yang Allah berikan kepada kita malah menjadi hujjatun alaina, hujah yang tertuju kepada kita karena kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Menjadi enam hal yang berbahaya bagi kita. Maka pelajarilah ilmu tadi sedikit demi sedikit namun terus diamalkan. Sesungguhnya ini akan menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang. Sekian banyak kisah sejak zaman para sahabat sampai para ulama. Nah, dari dulu, yang dulu ataupun yang sekarang menjadi ditinggikan derajatnya oleh Allah karena sebab ilmu padahal mereka bukan dari kalangan orang-orang yang kaya. Sekian ulama itu hidupnya yatim. Lahir atau besar dalam keadaan yatim. Sebutkan nama Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau nah, besar dalam keadaan yatim. Demikian pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan sekian banyak para ulama lainnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yatim, miskin. Namun karena mereka para ulama al-ajillah mempelajari ilmu ikhlasan lillah kemudian mengamalkan ilmunya tersebut, maka Allah angkat derajatnya. Maka ketika Imam Ahmad ditanya tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Kaifa Syafi'i bagaimana tentang Syafi'i? Imam Ahmad mengatakan Syafi'i kasyamsi dunia. Al-Imam Syafi'i bagaikan matahari bagi dunia. Menyinari dengan sebab apa? Ilmu syar'i. Karena dipelajari dengan ikhlas, diamalkan, didakwahkan. Tetapi kalau ilmu yang dipelajari tidak diamalkan, malah akan menjadi senjata yang tertuju padanya. Dia yang akan dihukumi dengan ilmu tersebut. Anas Allah Ta'ala wa assalamu al fi din rahimahna rahimakumullah orang-orang yang Allah berikan ilmu yaitu para ulama kalau kita memahami bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i maka al ulama orang-orang yang berilmu adalah ulama syar'i berarti ulama syariat alladzina ya'rifuna Allah azza wajal yakni ulama syariat ulama yang mereka memahami tentang Allah azza wajal mengilmui dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariatnya, mereka para ulama yang dimaksud ulama dalam mereka. Ulama syariat. Yang dengan sebab itu mereka akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah yang merasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Maka seseorang tidaklah teranggap alim walaupun banyak ilmunya. Kalau ilmunya tadi tidak diamalkan, tidak membuat dia menjadi khusyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak ilmunya. Nah. Amma ulama'ul handasa kata Syekh Salih Fauzan hafizahullah was wal ikhtira' wat tib Haula'i qad yakununa yajhaluna haqqallah. Adapun orang-orang yang berilmu tentang ilmu handasa, tentang teknik, ya. para apa? insinyur, ya. ilmu teknik, wasina'ah, bagaimana cara produksi, al-ikhtira, tib kesehatan, para dokter-dokter. Fayaqulu fahaula mereka-mereka ini memiliki ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu yang disebutkan ilmu duniawiyah tadi namun terkadang mereka hak Allah. kadang mereka itu jahil tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala nah berapa banyak dari kalangan para atibba para tabib yang ilmunya seharusnya semakin mengantarkan mereka mengagungkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ternyata apa tidak. Malah menjadi kiber sombong. Nah, dan tidak mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah Pernah satu kejadian Ketika itu kami berada di sebuah rumah sakit Di hari Jumat maka kami mengikuti sholatul jumu'ah Dan di sana tentunya digilir Dari mungkin para dokter, para praktisi kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut Untuk berkhutbah Berkhutbah Kemudian kita mendengarkan khutbahnya Dan ternyata padanya banyak perkara-perkara yang naam tidak berdasarkan dalil berbicara tentang dinul Islam, tentang Allah Subhanahu Nah barakallahu fikum menafsirkan nam dengan pikiran-pikiran sendiri maka setelah khutbah Nah kita berkenalan Assalamualaikum Waalaikumsalam Kemudian diajak bicara Kemudian mohon maaf boleh menyampaikan sesuatu Nah ya silakan sampaikan mohon maaf tadi mendengar khutbahnya begini begini begini. Yang kami tahu itu adalah tidak benar, yang benar seperti ini ini. Nah, alhamdulillah mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Yang jadi syahid di sini bahwa sebagaimana kata Syekh, terkadang tadi yang ilmui urusan-urusan dunia qad yajhaluna haqqallah, terkadang mereka jahil tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rifuna Allah, mereka tidak mengenal tentang Allah. Wa in arafuhu, kalaupun mereka mengenal tentang Allah, fama'rifatuhum qasirah. Pengetahuan tentang Allah qasirah. Nah, pengetahuan yang tidak banyak, sedikit. Walakinnalladzina ya'rifuna Allah akan tetapi orang-orang yang mengenal Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifat, dalam hukum-hukumnya, dalam syariatnya, humul ulama maka mereka fahumul ulama syar'i mereka adalah para ulama syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ulama usyariat. yang memaham mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya mereka yang Allah sebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan mereka inilah yang kita diwajibkan untuk taat kepadanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada ulil amri dari kalangan kalian. Para ulama mengatakan yang termasuk ulul amri di sini dua macam. Pertama umara, yang kedua al ulama. Umara mereka wajib ditaati karena mereka Naam pemimpin bagi manusia di dalam tanfidz syariah, dalam menjalankan syariat. Naam. Kemudian amal ulama mereka yang wajib ditaati manusia Wajib ditaati kaum muslimin karena mereka adalah yang menerangkan tentang ilmu tadi dan mendakwahi manusia. Demikian ulama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentaati padanya yaitu mereka-mereka yang khusyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang Allah berikan padanya. Nah, hal ini pula menjadi sebuah kaidah yang harus kita pegang untuk membedakan siapakah para ulama yang harus diikuti. Pertama berarti mereka adalah para ulama yang memahami tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, tentang ahkam syariat. Dan mereka yang kemudian mengamalkan ilmunya sehingga nah mereka adalah orang-orang yang khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun orang-orang yang dinisbatkan badannya nama ulama atau ilmu dalam keadaan banyak melakukan pelanggaran bahkan menyelisih ilmunya. Maka yang seperti ini tentunya tidak layak untuk diikuti. Innama yaksallaha min ibadihil ulama. Ikhwani fiddin rahimanu rahimakumullah. Liannahum kata Syekh Salih Fauzan, kenapa para ulama syariat Nah mereka yang kedudukannya tinggi tersebut li'annahum ya'rifuna Allah bi asmahi wa sifati. Dikarenakan mereka mengetahui mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya. Wa haqqahu subhanahu wa ta'ala. Mereka para ulama mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha la yahsulu bi ilmi tibbi wa ilmi handasah. Ini tidak akan terwujud, tidak akan diperoleh dengan ilmu tib kedokteran demikian ilmu handasah. Tidak mesti seorang tabib itu adalah langsung dengan mempelajari ilmu tadi membuat dia menjadi khusyah kepada Allah kan tidak. Banyak tadi para tabib atau para insinyur yang subhanallah semakin tinggi derajatnya dari segi apa? Marhalah pendidikannya, tetapi kita adalah semakin apa? Semakin lancang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, Wa inna ma qad yahsulu bihi tauhid rububiyah faqat akan tapi ilmu kedokteran tadi atau dengan ilmu-ilmu yang semisalnya tadi ini akan terwujud, akan diperoleh dengannya kadang diperoleh namun sekedar tauhid rububiyah saja. Ketika dia mengenal bagaimana tadi masya Allah yang ada pada manusia, struktur manusia, para dokter kan memahami sehingga mengantarkan dia untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang mau menciptakan ini baru tauhid apa? Tauhid rububiyah. Amma tauhidul uluhiyah adapun tauhid uluhiyah Fahadha innama yahsulu bi'ilmi syar'i. Adapun tauhid uluhiyah yang menjadi tujuan penciptaan manusia ini na'am akan diperolehnya hanyalah dengan ilmu syar'i, dengan belajar ilmu syar'i. Wanifidin fiddin rahimakumullah. Namun sekarang sudah bergeser. Tidak sedikit di Naam masajid masjid-masjid kaum muslimin Nah, barakallahu fikum menilai seseorang itu layak atau tidak menyampaikan ilmu tentang agama bukan dilihat dari bagaimana ilmunya, pemahamannya tentang Al-Quran wa sunnah tetapi dilihat dari embel-embel yang ada di depan atau belakangnya yang tidak sedikit kalau gelarnya doktor nah langsung masuk peringkat apalagi ada profesornya langsung diberikan kesempatan mangga pak kultum, mengapa Pak, khutbah. Nah, lah kalau yang ada gelarnya, ya, jangankan doktor, nah, profesor, betul-betul nggak ada gelarnya misalnya. Kata LC juga tidak ada. Oh, yang ini nggak layak sudah. pada ternyata dia yang paham tentang apa? Lebih paham dibanding yang tadi. Ini menunjukkan bahwa parameter nah tolak ukurnya sudah berubah. Padahal yang disampaikan adalah ilmu apa? ilmu din agama Para ulama yang Allah angkat derajatnya Adalah ulama syariat Hal ini yang kami sampaikan bukan maknanya ilmu-ilmu duniawah tadi tidak bermanfaat, bukan. Tentu ada manfaatnya, kita juga membutuhkan apa? Pakaian, ya, membutuhkan makanan, membutuhkan alat-alat untuk kehidupan sehari-hari. Ini membutuhkan ilmu juga kan ilmu yang sifatnya tadi handasa nah ilmu sinaah. Nah, membutuhkan. Namun yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan yang kita baca tadi adalah ilmu yang benar-benar mutlak terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ilmu syariat dan para ulama yang Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu apa? ilmu syariat. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fidin rahimahun rahimakumullah. Bahkan sebagian ulama mengatakan Kalau benar-benar tidak ada dari kaum muslimin Yang mempelajari, mengetahui bagaimana cara membuat baju Maka wajib Bagi sebagian kaum muslimin terbukti kifayah untuk apa? Mempelajarinya kan Kalau tidak ada dari kaum muslimin Yang benar-benar bisa membuat Dan peralatan-peralatan yang bermanfaat untuk kaum muslimin Benar-benar tidak ada maka kaum muslimin sebagian kaum muslimin mempelajarinya. Terkadang dalam satu keadaan, dalam keadaan tertentu, terkadang menjadi fardu kifayah. Jadi bukan maknanya tadi khawatir ada salah memahami, tidak bermanfaat, bukan. Namun ini menjelaskan nah, ilmu dan ahlul ilm yang benar-benar kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah. Sehingga ketika mungkin ada dari para pemuda Dari putra-putri kita yang bilang ke orang tuanya Ayah, ibu Nah, saya ingin mempelajari tentang agama Allah Tentang syariat ini, tentang Al-Quran dan Sunnah Jangan kemudian dia apa? Ah, nah ini mah Nah, kalau kamu mesantren mah ini madesu katanya. Ya. Apa madesu? Masa depan suram nak Nah kata siapa Justru berbangga Alhamdulillah ada dari kerabat kita Dari ya, teman-teman kita Dari putra-putri kita Yang mereka ingin mempelajari agama ini Mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Mengkhususkan diri mempelajarinya Kita ingat ayat-ayat dan hadis tadi Tentang kemuliaan ilmu dan ahli ilmu maka orang tua yang demikian bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Ya anak siap siapkan dia dan sebagainya Belajar Tidur. Masa depannya cerah Ya tidak Yakin tidak Yakin yang pelan Yakin apa tidak Bahwa Orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mengamalkan ilmunya Masa depannya cerah Yakin? Para tolabah yakin? Hah? Tolabah yakin? Harus yakin. Nah, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ya namun wala najziyannahum ajrahum bi ahsani Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nam barang siapa yang beramal soleh." Nam dari kalangan laki-laki dan wanita dalam keadaan dia beriman maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, Siapa yang mengucapkan ini? Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan kita Yang paling mengetahui tentang kita Allah yang menjamin bahwasanya Laki-laki ataupun wanita yang dia beramal soleh atas dasar keimanan maka Allah akan berikan pada kehidupan yang baik. Nah, bagaimana kita akan bisa melakukan amalan soleh? Bagaimana kita bisa akan menyempurnakan keimanan kalau tidak belajar ilmu syar'i? Demikian. Harus belajar kan? Bagaimana kita bisa melakukan wudhu sesuai dengan sunnah Rasulullah? Bagaimana kita bisa melakukan sholat sesuai sunnah Rasulullah? Bagaimana kita bisa melakukan ibadah-ibadah lain sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak belajar, butuh belajar, sadar belajar. Nah, maka sesungguhnya kalau ada yang demikian mengkhususkan diri dari putra-putri kita untuk mempelajari agama Allah wahai para orang tua bersyukur dan bagi para muda mudarrisun, para pengajar benar-benar harus naam bersyukur kepada Allah ketika datang orang-orang yang seperti ini untuk belajar. Jangan disia-siakan. Benar-benar harus dicurahkan bagaimana mereka menjadi orang-orang yang bisa paham tentang Al-Quran wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah berazam untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk adab bagi seorang muallim, ada bagi seorang alim benar-benar dia semangat mengajarkan ilmu tadi dengan penuh kesenangan karena nikmat yang Allah berikan padanya sudah besar dia ingin agar orang lain pun merasakan nikmat tersebut hada adabil muallim dia mengajari dengan insyirahus sadar. Dengan lapang dada, senang hatinya. Ayo, minta waktu belajar. Lo di masih waktu diajari. Ayo, bismillah. Ingin belajar apa? Yang dia ketahui semampu kami diajari, dibimbing, diarahkan terus. Demikian pula kami nasihatkan kepada para pengurus, para naam ma'ahid, Benar-benar ini adalah amanah besar. Ketika sudah datang pada tulabul ilm, maka bimbing mereka, arahkan mereka, jaga mereka dari perkara-perkara yang akan merusak mereka. Adalah amanah. Ikhwani bidin rahimakumullah Mereka sudah memiliki azam dan keinginan untuk mempelajari agama Allah Ilmu Allah, ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita akan sia-siakan mereka? Kita biarkan mereka rusak dengan perkara-perkara yang mengganggu perjalanan belajar mereka. La, tidak boleh. Ikhwanifidin fidin rahimana benar-benar harus memiliki jadwal ijtihad. Kesungguhan. Ini ilmu syariat. Nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kal seperti hujan yang membasahi bumi yang sangat dibutuhkan oleh kita. Demikian hakikat ilmu dan ahlinya secara ringkas kami sampaikan sebagaimana penjelasan Syekh Saleh Fauzan yang kami tambahkan dari keterangan para ulama yang kami telah mengetahuinya sebagian dari penjelasan mereka. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian mu'alib mengatakan wabayanu man tashabbaha bihim wa laysa Dan penjelasan orang-orang yakni usul ini juga menjelaskan tentang orang-orang yang serupa dengan para ulama namun sebenarnya mereka bukan dari kalangan para ulama. Mirip Qala Syekh Salih Fauzan hafizahullah, al maksud tujuannya adalah bayanu penjelasan dalam pasal ini, dalam usul ini dijelaskan penjelasan mantasyabbah bi ahli ilm, siapakah yang menyerupai ahlul ilm walaysa huwa min ahli ilm dan dia bukan ahlul ilmu. Innama yuhaki ahlal ilmi wa yatasyabbah bihim sesungguhnya hanyalah dia itu mirip menyerupai ahlul ilm wahwa la yamliku rasidan minal ilm dalam keadaan sebenarnya tidak memiliki nilai bekal dalam masalah ilmu syar'i. Hati-hati dari tipe-tipe seperti ini. Nah, banyak sekali sekarang harus kita pahami. Masuk ke internet. Sekarang kan zamannya apa? Copy paste mudah sekali, ya. Bikin blog khusus atau bahkan yang berbayar apa namanya? Hah? Situs khusus nah, dengan nama-nama seperti nama-nama ilmiah, kemudian dia copy paste dari sembarangan sumber, kemudian menyebutkan dia bahkan mengatasnamakan ustad, ustad fulan dirinya dia namakan seperti itu. Blognya ustad fulan diri dirinya. Coba kalau kita masuk ke sana dan tidak paham, tidak bisa membedakan mana ulama, mana yang bukan ulama akan apa? Tertipu. Sementara Masya Allah kita melihat kesemangatan kaum muslimin sekarang untuk mempelajari ilmu semakin banyak. Namun kalau tidak memahami kepada siapakah dia harus menuntut ilmu tadi, mana ulama yang layak dia ambil ilmu dan diikuti dan mana yang tidak, berbahaya. Masuk ke dunia internet tanpa mengetahui seperti itu, mengambil dari mana saja. Dan dengan perasaan yang menghukumi, oh ini bagus, Masya Allah, Ustadz Fulan ini Masya Allah dahwanya hikmah. Nah Jadi walaupun mengajarkan, memerintahkan untuk taat, tapi tetap asyik katanya. Wallahul musta'an. Nah Terus mengajarkan untuk e, mengajak seakan, nah subhanallah, sampai-sampai diplesetkan-plesetkan untuk mengajak ke majlis ilmunya sampai menggunakan tulisan naam saya naam rindu kepada kamu dan sebagainya di ujungnya tertanda malaikat Israel itu juga sudah salah penyebutan dipercandakan seperti ini lihat tapi karena ketidakpahaman kaum muslim menganggap oh ini yang baik kalau ini dakwahnya tidak keras Mengikuti alur ini. Yang senangnya hobi apa diikuti. Senangnya hobi apa diikuti. Padahal ada maasi padanya. Diikuti. Sing penting mau taat. Taat dari sisi mana? Allahul mustanikhwani fiddin rahimana rahimakumullah kita benar-benar harus memahami man ulama, siapakah mereka para ulama? Jangan sampai kita naam tertipu dengan orang-orang yang tasyabbah bihim, menyerupai mereka padahal mereka bukan ulama pada hakikatnya. Karena ulama jelas kita terangkan tadi. Ulama yang dimaksud ulama syariat. Berarti yang namanya ulama dia harus memahami, mengilmui tentang Allah, tentang rububiyahnya, tentang uluhiyah, tentang asma wa sifat. Dia harus mengilmui tentang ahkam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengamalkan ilmunya sehingga dia menjadi khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyelisihi antara ucapan dengan amalannya. Nah, berbicara di majlis ta'lim di podium-podium ternyata dalam pengamalan tanakut. Dia mengatakan, "Na'am, Ustaz, bagaimana tentang hukum berfoto-foto?" Ya, tidak boleh, nggak baik. Tapi dianya apa? Berfoto ria bahkan dengan jamaah wanitanya. La ilaha illallah. Ha Hakada pada doa seperti ini pada doa. Ainal khusyah. Di mana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dari melihat yang bukan halal, yang tidak halal, wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ini bukan dilihat lagi berfoto bersama. Mana khusyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini akan kita angkat menjadi derajat para ulama yang mengajak kaum muslimin untuk demo, demonstrasi, membawa manusia yang banyak yang seperti akan kita angkat menjadi ulama. Rasulullah melarang hal tersebut. Benar-benar kita harus memahami siapa para ulama dan siapa yang menyerupai mereka supaya tidak tertipu kita. Benar-benar yang memahami syariat Allah. Yang mengamalkan syariat Allah dan yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawani fidin rahimana rahimakumullah. Syekh mengatakan wa hadza dararuhu azimun. Orang-orang yang menyerupai ulama pada bukan ulama ini madaratnya besar ala nafsihi kepada dirinya wa alal ummah dan kepada ummah. Li'annahu yaqulu 'ala Allah bi ghairi ilmin. Kenapa? orang-orang yang menyerupai berbahaya baik bagi diri dan kepada umat karena dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini termasuk dosa yang paling besar. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Oh, menurut saya halal, menurut saya haram. Mana dalilnya, Pak? Kalau dalil saya tidak tahu. Menurut saya. Allahul Allahul Mustaqim. Ikhwani fidin rahimana rahimakumullah. Maka kita dengar ini ketika membeli sesuatu ada yang sedang berceramah. Dia katakan sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil. Kalau saya ditanya mana dalilnya, dalilnya dalilut katanya. La ilaha illallah yang seperti ini ditokohkan, diulamakan, diustadkan. Kalau saya dalilnya apa? Dalilnya gelut. Apa yang seperti ini yang mengajarkan agama? dengan emosional, sedikit-sedikit ngajak apa? Berkelahi. Ini bukan dan medan untuk tarung seperti itu. Ilmiah. Ikhwani fidin rahimahun rahimakumullah. Wa yudillun nasa ilmin. Orang yang seperti tadi menyerupai ulama, tetapi hakikatnya bukan. Dia akan menyesatkan manusia tanpa ilmu. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman Faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba liyudillan nas liyudillan nas bighairi ilmin barang maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat kedustaan atas Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala maka hati-hati kewajiban kita sekarang adalah mempelajari ilmu dengan baik ilmu syariat ikuti jejak para ulama. Nah, kemudian kita mengamalkannya. Kemudian kita mendakwahkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bil hikmati wa bis sabr. Nah, demikian semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah. Masih cukup panjang penjelasan beliau namun waktu yang kelihatannya sudah mendekati maghrib kami Cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya ada yang benar dari yang kami sampaikan, faminallahi taala. Adapun enam kekeliruan kesalahan yang dari kejahilan saya dan dari syaitan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik Shalallahu an la ilaha illa anta wa atubu alamin.